Dan berilah kami ilmu yang bermanfaat. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda. Kapanpun dan dimanapun Anda berada. Insya Allah, materi pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang Hakikatul Jahiliyah wal Fisq والضلال والردة hakikat jahiliyah kefasikan kesesatan dan kemurtadan yang pertama-tama adalah hakikat jahiliyah jahiliyah itu dinisbahkan kepada al-jahil ay adamul ilmi. Jahiliyah dinisbahkan kepada kebodohan, yaitu tidak adanya ilmu. Orang yang tidak mengetahui kebenaran, dia disebut sebagai orang yang jahil. Demikian pula orang yang meyakini sesuatu yang batil, dia juga disebut orang yang jahil. Bahkan kejahilannya itu berlipat ganda. Atau orang yang mengatakan sesuatu yang batil, padahal dia mengetahui yang benar. Atau juga dia tidak tahu yang benar, tapi dia katakan yang batil. Maka dia juga disebut dengan orang yang jahil. Dan yang dimaksud jahiliyah di sini adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa sebelum datangnya Islam yang dikenal dengan zaman jahiliyah karena mereka jahil dan tidak kenal Allah tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kenal syariat-syariat agama mereka berbangga-banggaan dengan nasab garis keturunan mereka sombong mereka dolim dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Yang kemudian masa mereka dikenal zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyimpang, yang menyalahi ajaran para nabi itu juga disebut dengan jahiliyah karena mereka menyalahi ajaran para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi zaman jahiliyah ini secara mutlak hanya ada pada zaman jahiliyah dahulu e, sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang ini tidak bisa dikatakan zaman jahiliyah secara mutlak. Kalau dulu memang jahiliyah secara mutlak, bodoh semuanya. Kalau sekarang tidak bisa disebut dengan zaman jahiliyah secara mutlak. Kenapa? Karena dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ada e, kebenaran atau kelompok yang berada di atas kebenaran sampai menjelang kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq." لا يضرهم من خاذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام Selalu ada dari umat ini sekelompok yang mereka tetap berada di atas kebenaran. tidak berbahaya bagi mereka siapa saja yang menghinakan mereka dan menyelisihi mereka. Sampai menjelang kiamat mereka tetap keadaannya seperti itu. Jadi zaman sekarang ini tidak bisa dikatakan zaman jahiliyah secara mutlak. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau disebut jahiliyah dalam eh, batas-batas tertentu maka masih bisa. Misalnya di daerah-daerah tertentu masyarakatnya masih jahiliyah, ini memang benar. Atau di negara tertentu masyarakatnya masih jahiliyah, ini bisa terjadi. Atau orang-orang tertentu yang dia melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jadi jahiliyah secara mutlak, zaman jahiliyah sekarang tidak ada. Yang ada adalah E, orang-orang tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu atau daerah-daerah tertentu yang mereka masih identik dengan jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim pernah menyebutkan e, beberapa perkara min amril jahiliyah, beberapa perkara termasuk perkara jahiliyah. Di antaranya adalah membangga-banggakan nasab, mencacat nasab, meratapi orang yang mati dan semisalnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat Abu Dar dan mengatakan innaka mru'un fi jahiliyah. Kamu adalah orang yang dalam dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Ketika itu beliau uh, menghina seorang sahabat yang lain lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi jahiliyah itu dinisbahkan kepada kejahilan, kebodohan, tidak adanya ilmu. Dan jahiliyah ini terbagi menjadi dua. Jahiliyah secara umum, semuanya orang jahiliyah. Ini hanya terjadi dulu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah secara umum sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah jahiliyah khusus, jahiliyah khaswa, yaitu di sebagian negara, di sebagian daerah, atau pada sebagian orang yang masih ada pada mereka sifat-sifat jahiliyah. Karena itu kita harus pandai-pandai menghindari, jangan sampai dalam diri kita masih ada sifat-sifat jahiliyah. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk memberantas jahiliyah ini. Kita harus kembali kepada jalan yang benar dan kita mengikuti yang benar, yaitu Al-Quran, Wasanah, ala fahmi salafil ummah. Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, pemahaman tabi'un dan tabi'ut tabi'in agar kita tidak termasuk orang-orang yang jahiliyah lagi. <clears throat> Kemudian yang kedua tentang hakikat kefasikan. Al-fisku, kefasikan dari segi lughah, dari segi bahasa atau etimologi artinya adalah al-khuruj, keluar. Keluar. Adapun dari segi syariat atau terminologi adalah al-khuruju an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau taat kepada Allah. Dan keluar tidak mau taat kepada Allah ini ada yang keluar total. Dan sehingga dia merupakan orang kafir yang sekaligus fasik ada pula keluarnya dari ketaatan kepada Allah tidak keluar total, tapi keluar pada sebagian-sebagiannya. Ini disebut dengan orang yang melakukan dosa besar, orang beriman tapi melakukan dosa besar. Sehingga dia disebut dengan fasik pula. Jadi kefasikan ini ada dua. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama-tama fiskun yung kilo anil millah wahwal kufur. Kefasikan yang menyebabkan orang keluar dari agama Allah yaitu menyebabkan dia kafir. Seperti iblis laknatullahi alaih dia oleh Allah juga disebut dengan orang fasik. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf ayat nomor 50. Allah berfirman tentang iblis, fafasaqa an amri rabbi, lalu dia fasik dari perintah Tuhannya. Artinya dia kafir. Demikian pula di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 20 Allah berfirman, "Wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha." Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah di neraka. Tiap-tiap mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksa Allah, karena kamu dahulu mendustakan. Ini maksudnya adalah fasik yang merupakan kekafiran, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian yang kedua adalah kefasikan dalam arti kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Islam, yang dilakukan oleh orang beriman. Dia Islam, dia iman, cuman melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar, maka dia tidak sampai keluar dari Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat nomor 4. والذين muhsanati المحصنات lam yatu bi بأربعة syuhada' jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang bersih itu, menuduh, mereka menuduh perempuan itu telah melakukan zina. Kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat saksi, maka cambuklah mereka itu, yang menuduh itu cambuk 80 kali. Dan persaksiannya jangan diterima lagi selamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi menuduh orang ya tanpa bukti itu dosa besar. Dan di sini dikatakan dia adalah fasik. Melakukan dosa besar, fasik. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 197 Allah berfirman فَمَنْ فَرَضَ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Barang siapa yang uh, difardukan pada mereka itu haji. Orang yang haji jangan melakukan rofat. Rofat, jangan melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang jorok. Wala fusuq, nah, fusuk, dan jangan pula melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu disebut dengan kefasikan. Jadi orang beriman yang dia melakukan dosa besar atau terus bergelimang dalam dosa, dia disebut dengan orang fasik mukminun fasik, mukmin yang fasik. Ai mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia disebut mukmin dengan keimanannya dan dia disebut dengan fasik karena perbuatan dosa besarnya yaitu ahli maksiat tersebut. Ini tentang hakikat kefasikan karena itu hendaklah kita menjadi orang yang benar-benar beriman Jangan mencampuri keimanan kita dengan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang fasik itu. Kemudian pembahasan kita yang ketiga adalah tentang abdalal, hakikat kesesatan. Yang dimaksud dengan abdalal adalah al-udul anit tariqil mustaqim. Wahuwa ziddul hidayah. Yang dimaksud dengan kesesatan itu adalah dia menyimpang dari jalan yang lurus. Dan dia adalah kebalikan hidayah, kebalikan petunjuk. Jadi dolalah, kesesatan itu adalah kebalikan dari hidayah, petunjuk. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat nomor 15. Manihtada fa innama yahtadi linafsih. Wa man dhalla fa innama yadhillu Orang yang uh, berada di atas hidayah, mengikuti hidayah, jalan petunjuk, maka dia mendapat petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka dia itu tersesat di atas dirinya sendiri. Jadi hidayah itu kebalikan dari dhalalah. Orang yang tersesat itu kebalikan dari orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kesesatan itu macam-macam. Abdalal, kesesatan itu banyak macamnya. Di antaranya kekafiran itu juga disebut dengan kesesatan. Jadi orang kafir itu juga disebut dengan orang yang tersesat. Sebagaimana di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat nomor 136. Allah berfirman, ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فَقَدْ dhalla dhalalan Dan pada siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang kafir itu disebut dengan orang tersesat karena dia kafir. Yang demikian pula kesirikan, kesirikan juga disebut dengan kesesatan. Orang yang melakukan kesirikan dia juga disebut dengan orang yang tersesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 116. "Wa يُشْرِكْ بِاللَّهِ billahi faqad ضَلَالًا بَعِيدًا Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang musyrik menyekutukan Allah, dia itu orang yang tersesat. Kemudian juga ada kalanya orang yang salah, yang berbuat salah, yang berbuat sesuatu yang keliru. Itu juga disebut dengan orang yang tersesat. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara ayat nomor 20 tentang ucapan Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Fa'al tuha idau wa ana minadh-dhalimi minadh-dhalin." Kalau aku melakukan itu, maka aku termasuk orang yang keliru. Jadi keliru ya, sesuatu yang keliru. Kalau aku melakukan itu, maka berarti aku termasuk orang yang tersesat, artinya keliru. Jadi tersesat, eh, keliru juga dianggap sebagai tersesat. Eh, kemudian juga orang yang lupa. Ada kalanya lupa juga disebut dengan tersesat. Tersesat ya, salah jalan, dia lupa, tersesat. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 282. Allah berfirman, "Anta dhilla ihdahuma fatudzakkir ihdahumal ukhra." Anta dhilla ihdahuma. Apabila tersesat salah satu dari keduanya, maka hendaklah yang satunya lagi mengingatkan. Maksudnya di sini apabila lupa salah satu dari keduanya, maka yang satunya lagi itu mengingatkan. Jadi lupa juga disebut dengan tersesat, lupa sehingga dia keliru. Demikian pula penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan, itu juga disebut dengan kesesatan. Kemudian juga orang yang memang tersesat, orang yang hilang, hilang ya tersesat di jalanan, mungkin hilang, tersesat, nggak tahu jalan, itu juga disebut dengan orang yang tersesat. Ya itulah diantara macam-macam eh, kesesatan. Yang jelas dan yang paling bahaya di sini adalah kekafiran. Orang kafir itu pasti dia tersesat dari jalan yang benar. Demikian pula orang yang musyrik. Dia tersesat dari jalan yang benar. Karena itu kita perlu selalu kembali kepada jalan hidayah. Hidayah. Jalan yang lurus. Jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan kesesatan. Ya, karena jalan hidayah sudah jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu meninggal dunia Eh, dalam keadaan meninggalkan kita di atas ajaran yang terang benderang. Eh, Taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Eh, Lailuha hariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang sehingga malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyeleweng dari jalan itu melainkan dia akan binasa. Sudah jelas wahadainahun najdain. Allah menunjukkan kepada kita dua jalan. Ini jalan hidayah, petunjuk. Ini jalan kesesatan. Milih yang mana? Milih yang mana? Kalau kita berusaha untuk mencari jalan hidayah, Allah memberi hidayah kita. Kalau kita tidak mau dengan jalan hidayah, Allah akan menyesatkan kita. Karena memang kitanya sih yang mau tersesat. Ya, seperti itu. Jadi itu macam-macam ad kesesatan yang jelas dia jauh dari hidayah. Dan semoga Allah membimbing kita untuk istiqamah di atas jalan hidayah. Dan kita tidak akan menukar hidayah ini dengan kesesatan. Karena orang yang menukar hidayah dengan kesesatan. Dia adalah orang yang rugi. Yang tidak akan untung perniagaannya. Dan dia tidak akan mendapat hidayah lagi selamanya. Karena dia sudah tahu tapi dilepas. Allah berfirman di surat Al-Baqarah tentang orang yang menukar hidayah dengan kesesatan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka itu eh, bahwa mereka itu tidak akan untung dalam perniagaannya dan mereka tidak akan mendapat hidayah dari Allah lagi selama-lamanya fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin kata Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan untung perniagaan mereka dan mereka tidak akan mendapat hidayah lagi. Karena memang mereka tidak mau dengan jalan hidayah. Kenapa? Karena mereka itu ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka itu membeli kesesatan dengan uh, dengan hidayah. Kemudian pembahasan kita yang terakhir untuk sore hari ini adalah tentang hakikatur ribda, hakikat kemurtadan, murtad. Murtad itu artinya adalah secara bahasa, secara etimologi adalah rujuk kembali. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 21, "Wala tartaddu 'ala adbarikum." Jangan kamu kembali ke belakangmu lagi. Ya. Adapun secara istilah para ulama ahli fikih, murtad itu artinya adalah al-kufru ba'dal Islam. Dia kafir setelah dia Islam. Setelah Islam dia kafir, keluar dari Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 217. Wa يَرْتَدِدْ yartadid عَنْ an فَيَمُتْ fayamut كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَبْ faulaika فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ wal النَّارِ wa ulaika ashabun hum Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir maka mereka itu semua amalnya hapus di dunia dan di akhirat dan mereka adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya orang murtad setelah Islam dia keluar dari Islam dan murtad ini adalah pembatal keislaman pembatal keislaman dan kita perlu waspada jangan sampai kita telah terjerumus dalam sesuatu yang menyebabkan kita murtad pembatal keislaman yang menyebabkan orang murtad itu ya banyak namun e, intinya ada empat. Intinya ada empat macam. Intinya adalah empat macam. Yang pertama-tama aridah bil kaul Seorang murtad gara-gara ucapannya. Dia murtad gara-gara ucapannya. Seperti apa? Seperti orang mencaci maki Allah. Mencaci maki Allah ini bahaya. Jangan sekali-kali mencaci maki Allah. Apa Allah itu? Allah itu tidak adil. Allah itu, ah ini bahaya. Orang bisa murtad gara-gara ucapan seperti ini atau mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Muhammad itu? Ini macam-macam. Oh Muhammad itu orang Arab, nah, hati-hati. Nah, atau mencaci maki Al-Qur'an, mencaci maki As-Sunnah. Dengan lisannya dia ucapkan, "Oh ini hadis-hadis tidak masuk akal sama sekali." Padahal hadisnya hadis sahih. Ini bisa menyebabkan murtad gara-gara ucapan atau mencaci maki malaikat, mencaci maki salah seorang rasul misalnya, mencaci maki melecehkan atau orang yang pengakuannya dia mengaku tahu ilmu gaib, saya tahu ilmu gaib, saya tahu, saya tahu yang gaib. Nah, ini bisa murtad dari ucapannya. Karena jelas-jelas dia menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau juga orang yang ngaku jadi nabi. Aku ini adalah nabi. Aku nabi. Aku dapat wahyu. Ini murtad dengan ucapannya. Atau juga eh, mempercayai orang yang ngaku jadi nabi itu. Jadi ada orang ngaku jadi nabi. Dia saya percaya bahwa kamu adalah nabi. Nah ini juga murtad ya. Dengan ucapannya. Karena jelas-jelas seperti itu. Atau juga berdoa. Meminta-minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan kepada orang yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti minta kepada orang-orang yang tidak ada, yang tidak ada dimintai, orang sudah mati dan semisalnya. Ini ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan orang murtad keluar dari Islam. Jadi ucapan yang bisa menyebabkan orang murtad ya keluar dari Islam, tapi jangan pernah lupa yang sudah sering saya tekankan beberapa kali Eh, berbeda antara perbuatan yang menyebabkan kemurtatan atau kekafiran dengan menfonis pelakunya murtad langsung, kafir langsung berbeda itu. Kalau menfonis orang kamu murtad, kamu kafir, ini butuh eh, ada harus ada syarat-syaratnya yang penuh, tidak ada penghalang-penghalangnya dan kita jangan gampang-gampang melakukannya. Serahkan kepada ulama yang ngerti, yang faham, yang warok, yang hati-hati. Adapun kalau perbuatannya, perbuatan ini menyebabkan kemurtatan. Ini sesuatu yang jelas, yang cerah, yang terang benderang seperti matahari di siang bolong. Kemudian yang kedua adalah riddah bil fi'li. E, kemurtadan disebabkan perbuatan. Kalau tadi ucapan sekarang perbuatan. Misalnya orang sujud kepada patung, sujud kepada patung, sujud kepada berhala, sujud kepada sujud kepada pohon-pohonan, sujud kepada batu, sujud kepada kuburan, sujud ya kepada kuburan misalnya, itu murtad perbuatannya. Karena sujud tidak sepatutnya dilakukan kepada siapapun selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk orang yang bisa murtad gara-gara perbuatannya. Orang yang meremehkan mushaf Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dibuang misalnya di kamar mandi, di maaf-maaf di WC, Al-Qur'an dibuang di WC. Ini murtad dia. Atau Al-Quran dibuang di sampah. Dia buang Al-Quran di sampah. Dengan tujuan meremehkan Al-Quran. Oh, ini loh, remeh, saya buang di sampah. Ini perbuatan dia menyebabkan dia murtad. Atau juga orang yang melakukan eh, perbuatan-perbuatan uh, sihir. Perbuatan sihir. Mempelajari ilmu sihir. Mengajarkan ilmu sihir. Seperti perdukunan, ramalan-ramalan. Atau juga ilmu-ilmu santet dan semisalnya. Ini semua menyebabkan orang murtad keluar dari Islam perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang murtad. Demikian pula orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dan dia meyakini bahwa itu adalah dibolehkan, itu adalah halal, itu adalah boleh, maka dia juga murtad dengan perbuatannya itu. Kemudian yang ketiga adalah ar-riddah bil i'tiqad. Seorang yang murtad gara-gara keyakinannya. Murtad gara-gara keyakinan. Seperti orang yang mempunyai keyakinan bahwa ada sekutu selain Allah. Ada sekutu, ada yang lainnya selain Allah yang punya kekuatan. Seperti kekuatan Allah. Ini juga atau seperti kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah. Yang bisa merubah alam. Ini juga keyakinan-keyakinan yang menyebabkan orang murtad. Karena dia telah menyekutukan Allah. Atau orang yang meyakini sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang halal. Misalnya perzinahan dia bilang zina itu tidak apa-apa, zina itu boleh. Nah, ini hati-hati. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram dengan keyakinannya. Dan dia murtad dengan perbuatannya itu. Kemudian juga misalnya khomer, minuman keras atau riba. Dia bilang, oh tidak apa-apa, riba itu boleh, tidak apa-apa. Dia menghalalkan riba, dia menghalalkan khomer, menghalalkan narkoba. Ya. Jadi ini termasuk murtad dengan keyakinannya, keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru. Atau juga dia mengharamkan sesuatu yang halal. Mengharamkan sesuatu yang halal. Misalnya dia bilang roti itu haram. Jadi roti, roti biasa, roti yang halal. Dia bilang roti itu haram. Atau beras, makan nasi itu haram. Seperti itu. Nah, ini pacaran sesuatu yang halal, dia haramkan. Ini keyakinannya. Atau misalnya dia bilang sholat itu nggak wajib. Sholat itu tidak wajib. Jadi tidak sholat itu tidak apa-apa. Ini keyakinan-keyakinan yang menyebabkan orang murtad. Nah ini banyak loh orang seperti ini. Banyak loh orang bilang tidak sholat itu tidak apa-apa. Yang penting pokoknya hatinya baik. Yang penting hubungan dengan Allah baik. Yang penting doa. Yang penting baik kepada orang lain. Tidak sholat tidak apa-apa. Makanya hati-hati. Ini keyakinan yang bisa menyebabkan orang murtad. Jadi intinya adalah sesuatu yang telah disepakati sebagai sesuatu yang halal atau disepakati sebagai sesuatu yang haram atau disepakati sebagai sesuatu yang wajib namun dia meyakini dengan keyakinan yang sebaliknya ya, ini juga keyakinan yang bisa menyebabkan orang murtad kemudian yang terakhir yang keempat adalah ar bisyakti bisyakki syai'in mimma sabaq jadi seorang yang murtad karena keraguan-raguan jadi murtad karena keraguan-raguan, ragu dia. Ragu-ragu, bisa murtad. Misalnya ya, menyekutukan Allah itu hukumnya haram, tapi dia ragu-ragu. Menyekutukan Allah itu haram apa enggak ya? Nah, ini murtad dengan keraguannya. Dia meragukan sesuatu yang sudah pasti haram menyekutukan Allah itu. Atau misalnya zina atau minum homer, itu kan sudah jelas haram. Tapi saya masih ragu-ragu, saya masih ragu-ragu. Apakah homer itu haram, ataukah Eh, zina itu haram, saya masih ragu-ragu. Nah, dia kafir dengan keraguan-raguannya ini. Karena itu sesuatu yang sudah jelas, yang pasti keharamannya, tapi dia meragukan. Atau dia juga meragukan tentang Nabi Muhammad SAW. Saya masih ragu-ragu dengan Muhammad ini. Saya masih belum pasti ragu-ragu saya dengan risalah Nabi Muhammad. Saya ragu-ragu dengan Quran. Saya ragu-ragu dengan hadis. Saya ragu-ragu dengan sunnah. Saya ragu-ragu dengan Islam. Saya ragu-ragu dan ragu-ragu. Saya ragu-ragu kalau Islam ini cocok diterapkan untuk zaman sekarang. Saya masih ragu itu. Nah, ini bahaya bisa kafir, bisa murtad. Sesuatu yang sudah jelas, yang pasti berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari as dari ijma, kesepakatan, konsensus semuanya dia masih meragukan juga. Maka dia bisa murtad dengan keraguan-raguannya itu. Dan orang murtad ini keluar dari Islam. Kalau mati ya mati kafir. Kalau belum taubat mati kafir. Dia di neraka selama-lamanya. Bahkan kalau dia Eh, di dalam hukum Islam dia dihukum dihukum eh, darahnya halal. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtulu." Orang yang merubah agamanya bunuh dia, murtad keluar dari Islam kalau enggak mau taubat. Ya inilah beberapa perkara yang dibahas pada sore hari ini, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan memberikan masukan kepada kita. Yang pertama-tama tadi kita bahas adalah hakikat jahiliyah yang kedua hakikat kefasikan, yang ketiga hakikat kesesatan, yang keempat hakikat kemurtadan. Yang mana kesimpulannya mari kita hati-hati, jangan kita termasuk orang jahiliyah, jangan kita termasuk orang fasik, jangan kita termasuk orang yang tersesat, jangan pula kita termasuk orang-orang yang murtad baik dengan ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan dan yang lainnya. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat memberi masukan untuk bekal kita ke depan nanti supaya lebih istiqomah, lebih cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agama Islam dan uh, kita dijadikan istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Baik mitra Ratna 105 dari Mardawa Islam yang rekam uh, baru saja kita ikuti bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Hadromi. Dari kesempatan sore hari ini kami buka di sesi pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 081334183554 dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan sore hari ini agar kajian sore kali ini lebih fokus. Dan Alhamdulillah uh, sangat banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center. Tentunya yang kami handle di kesempatan sore hari ini pertama uh, pertanyaan yang terlebih dahulu masuk sehingga di kesempatan sore Dan hari ini. Dan sesuai materi ya, sesuai iya. materi. Yeah. Kalau nggak sesuai materi nggak dijawab ya. Ya tentunya yang sesuai materi dan yang masuk terlebih dahulu. Jadi bagi Anda yang mungkin baru saja SMS, yang sabar, karena kita jawab yang terdahulu dan yang sesuai dengan materi. Ya, yang sesuai dengan materi saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sebentar. Ya, pantun. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya seorang bule. Dia selalu percaya dengan mitos Jawa dan dia juga tidak percaya pada hari kiamat. Apa itu termasuk musyrik? Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Amin atas doa doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah. Jadi bagaimana kalau orang percaya dengan mitos-mitos yang menyimpang dari syariat ya? Mitos apa saja yang menyimpang dari syariat, apalagi juga tidak percaya dengan kiamat. Kalau tidak percaya dengan kiamat itu sudah pasti hukumnya ya tidak tidak ada khilaf di kalangan siapapun. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu kafir. Seperti itu. Atau juga percaya dengan mitos-mitos yang menyalahi syariat. Ya dilihat dulu kalau arahnya kepada kekafiran ya bisa menyebabkan kekafiran. Kalau arahnya kepada kemusyrikan ya bisa menyebabkan kemusyrikan. Seperti itu. Namun yang paling penting sekarang adalah bukan hanya uh, menfonis sana dan menfonis ini. Yang paling penting adalah dijelaskan, dijelaskan, diterangkan ya seperti itu. Karena yang diminta dari kita bukan menjatuhkan vonis e, sana dan sini, yang diminta dari kita adalah menjelaskan, menerangkan. Ini begini dampaknya begitu. Ini begitu dampaknya seperti ini. Nah begitu. Jadi yang saya harapkan dengan penjelasan-penjelasan selama ini tentang akidah dan semisalnya itu bukan kita serta-merta menjadi seorang uh, jaksa agung yang memutuskan perkara ya. Kita jangan menjadi kudot, kodi, bukan menjadi kodi, bukan menjadi jaksa pemutus perkara. Bukan menjatuhkan vonis, tapi supaya kita tahu Islam itu kayak gini, bahwa orang kalau berbuat gini nanti perbuatannya bisa menyebabkan seperti ini. Ya, yang jelas kalau orang tidak percaya dengan hari kiamat itu memang kafir. Tapi kita jangan serta-merta menjatuhkan vonis gampang-gampang ya. Ya, diterangkan dulu, jelaskan. Karena mungkin orang itu tidak ngerti, tidak paham, terbelakang atau mungkin dia itu kemampuan berakalnya kurang, dia ideot atau yang lainnya macam-macam. Jadi intinya yang saya harapkan tidak gampang menjatuhkan vonis, tapi kita harus pandai menjelaskan eh, bahwa perbuatan yang begini ini keliru, yang benar itu begini, dalilnya ini dan itu, eh, dan yang punya keyakinan yang keliru tadi dampaknya seperti ini. Nah begitu, mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang istri pernah berzina dan sudah bertaubat dan sudah minta maaf sama suaminya. Dan suaminya sudah memaafkan. Tapi istri tidak mengatakan kalau dia pernah zina. Apa dia sudah diterima taubatnya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau seorang istri pernah melakukan selingkuh ya, berzina, lalu dia taubat, meminta maaf pada suaminya, apakah perlu menyebutkan bahwa dia pernah berzina? Di sini dilihat maslahat dan madorot. Kalau dia mengaku bagaimana dampaknya nanti? Kalau dia mengaku saya sudah berzina, dampaknya seperti apa? Apakah rumah tangganya bisa utuh ataukah hancur? Jadi kalau memang bertaubat ya, walaupun ini termasuk ganggu suami, ya minta maaf secara umum saja, jangan diperinci. Yang penting Anda taubat, benar-benar taubat, taubatan nasuha. Anda benar-benar menyesal. Dan Anda tidak akan berbuat lagi. Dan janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Dan setelah itu Anda harus lebih setia kepada suami, lebih sayang kepada suami, lebih cinta kepada suami. Anda harus pandai-pandai menebus kesalahan Anda kepada suami Anda. Karena kalau Anda ceritakan terperinci, wah, ini dampaknya lebih banyak maldorotnya daripada maslahatnya. Ya. Ya, intinya adalah Anda harus serius dalam taubat, sungguh-sungguh dalam taubat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni Anda dan juga menjadikan Anda ke depan nanti istiqomah, tidak lagi uh, melakukan perselingkuhan atau hal-hal yang menyebabkan suami Anda murka. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang diri dari Allah Ustaz apa ciri-ciri kita sukses menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini Dan apa pula ciri-ciri uh, bila gagal Syukran kasih Ustaz Jazakumullah khair Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga ridho Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai anda dan kita semuanya Cirinya orang yang sukses dan gagal pada bulan Ramadan. Cirinya yang paling gampang yang bisa dilihat adalah setelah Ramadan nanti. Setelah Ramadan nanti, kalau orang itu merasa semakin dekat dengan Allah, semakin mudah beribadah, semakin tidak suka dengan kemaksiatan, itu insya Allah tanda Ramadannya sukses. Berarti dia Ramadan, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadannya dimaksimalkan. Tapi kalau orang setelah Ramadan nanti tambah jauh dari Allah, tambah uh, tidak suka kalau melakukan ketaatan, lebih suka dengan kemaksiatan. Ini tanda Ramadannya gagal. Berarti dia tidak memaksimalkan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh. Kenapa demikian? Karena orang yang berbuat baik itu oleh Allah diberi balasan kebaikan yang setelahnya. Sebaliknya orang yang berbuat buruk oleh Allah diberi balasan dengan keburukan yang setelahnya. Hal jazaul ihsani illa ihsan? Tiadalah balasan kebaikan itu melainkan juga kebaikan. Orang yang berbuat baik satu, itu oleh Allah diberi bonus kebaikan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebaliknya, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mitluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sepertinya. Orang yang berbuat keburukan satu, itu nggak bisa berhenti di situ nanti ada keburukan yang kedua, keburukan yang ketiga, dan keburukan-keburukan yang berikutnya lagi. Ya, semoga jelas dan mudah dipahami. Assalamualaikum Ustaz yang diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa termasuk orang fasik, orang yang uh, terlalu membanggakan orang selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Seperti ada orang yang terlalu membanggakan sahabat Ali daripada Rasulullah. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga ridho Allah menyertai Anda dan kita semuanya. Orang yang membanggakan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara manusia, bahkan melebihkan orang itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini bukan hanya fasik, dia fasik dan munafik. Kalau ada orang yang mengidolakan manusia lain di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang munafik, munafik, fasik dan berbagai macam sifat keburukan ada pada dia. Karena tidak diragukan lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Bashar. Beliau adalah khairul khalaiki ajma'in. Beliau adalah penghulu semua manusia. Beliau adalah makhluk Allah yang terbaik di antara semua makhluk. Bukan hanya manusia, malaikat pun kalah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul khalaiqi ajma'in. Beliau adalah orang terbaik dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin semua manusia dan aku tidak membanggakan hal itu. Jadi tidak boleh ya mengidolakan yang lain uh, seperti mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan lebih mengidolakan yang lain itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjerumuskan kepada kemunafikan, kefasikan, bahkan kekafiran. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum, hafizakumullah ya uh, wa rahimakumullah Ustaz. Bolehkah membenci muslim yang selalu membela Zionis Israel yang menganiaya saudara kita Palestina Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hafizakallah wa rahimakallah. Semoga Allah menjaga Anda, menyayangi Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Bolehkah membenci seorang muslim yang selalu membela Zionis Israel? Yang jelas-jelas Zionis itu eh, Yahudi menganiaya saudara kita di Palestina. Eh, ini perlu diketahui, orang yang membela orang kafir untuk mengalahkan orang Islam, ini salah satu yang bisa menyebabkan orang murtad, keluar dari Islam. Ini termasuk pembatal keislaman, hati-hati. Jadi orang yang bela Zionis, bela Yahudi untuk mengalahkan orang Islam, dia selalu berpihak kepada Yahudi. Ini bukan hanya kita membenci dia, dia itu bisa murtad, dia bisa kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menolong orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Nah ini sesuatu yang kita perlu waspada dan hati-hati. Itu termasuk nakidun min nawakidul Islam, pembatal keislaman. Kalau ada orang yang Islam seperti itu, kita membenci dia, oh ya memang harus kita benci dia. Dia memang orang yang wajib dibenci. Wajib dibenci. Jadi orang Islam yang membela orang kafir untuk mengalahkan orang Islam itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu adalah amalan yang nafidun min nawakidil Islam, pembatal keislaman. Mestinya kita malah membantu saudara-saudara kita, bukan malah membantu musuhnya. Apalagi kalau kita kembali kepada sejarah. Bagaimana sih sejarah Israel itu? Ini penting kita angkat uh, problematika eh, masyarakat Palestina. Kita lihat sejarahnya. Israel uh, yang lebih tepat kita sebut saja Yahudi ya, Yahudi. Bangsa Yahudi itu mula-mula tidak punya negara. Mereka bangsa yang terlunta-lunta, ter yang dibenci, yang dikutuk oleh Allah. Karena mereka melampaui batas. Mula-mula mereka oleh Allah diberi kehormatan. Para nabi dari golongan mereka. Namun mereka selalu melampaui batas. Mendustakan nabi, menyakiti nabi, bahkan membunuh nabi. Kalau anda membuka Al-Quran di Al-Baqarah, Ali Imran, selalu ada ayat-ayat yang berbunyi, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Dan mereka suka membunuh nabi tanpa ada kebenaran. Itu Yahudi membunuh nabi. Bahkan disebutkan di dalam tafsir, pernah satu hari mereka membunuh 70 eh, nabi, pernah satu hari membunuh 300 nabi. Karena zaman Bani Israel dulu itu nabi banyak ya, nabi banyak. Kayak sekarang ibaratnya kayak ulama gitu. Nabinya banyak. Jadi <clears throat> kemudian eh, bangsa Yahudi dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dicabut keistimewaannya oleh Allah dan terlunta-lunta nggak punya negara. Pada eh, abad ke-19 tahun 1800 sekian mereka mengadakan muktamar internasional Lalu mereka membuat uh, sebuah organisasi yang dikenal dengan Zionisme Internasional. Yang di antara agendanya adalah perlu mengadakan negara untuk bangsa Yahudi, negara tertentu, negara khusus. Akhirnya mereka melaksanakan rencana itu dan membuat cerita-cerita bohong, termasuk membuat kisah Holocaust. Holocaust, uh, kisah tentang pembantaian, pembantaian bangsa Yahudi oleh Nazi, itu cerita palsu itu cerita bohong. Yang katanya waktu itu Yahudi dibunuh sekian juta oleh Nazi. Itu cerita bohong, tidak benar. Itu hanya cara-cara mereka untuk melegalkan. Agar di kemudian hari masyarakat merasa kasihan kepada Yahudi. Oh kasihan Yahudi ya, sayang Yahudi ya. <clears throat> Kalau gitu Yahudi perlu dilindungi. Nah tujuannya gitu aja, itu cerita bohong. Karena itu orang-orang barat eh, yang pro Yahudi itu paling takut kalau kisah Holocaust ini diungkap kembali. Bahkan subhanallah di negara-negara yang katanya bebas, maju, bebas berpendapat itu nggak boleh mengungkap masalah Holocaust, dianggap kriminal. Ini aneh sekali. Kemudian setelah itu mereka mengadakan e, muktamar lagi internasional yang akhirnya memutuskan Yahudi harus punya negara ini kasihan dibantai oleh Nazi. Negaranya mana yang paling cocok ya? Akhirnya mereka menjatuhkan pilihan Eh, di Palestina. Ini kan aneh. Kenapa yang dipilih Palestina? Dipilih Palestina yang di sana mayoritas adalah muslimin, bahkan itu di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Tujuannya ya diantaranya untuk eh, menanam, menanam benalu di tubuh kaum muslimin, di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Akhirnya dengan dibantu oleh pemerintah Inggris, Amerika, dan yang lainnya, singkat cerita mereka menyerbu Palestina, dan mereka mengusir penduduk Palestina diusir, kaum muslimin diusir, yang punya negara diusir. Sehingga dikenal dengan uh, permasalahan pengungsi Palestina. Sekian ratus ribu, sekian juta bangsa Palestina yang punya negara, yang punya rumah diusir. Lalu bangsa Yahudi dengan penuh congkak, dengan penuh sombong membangun rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumah bangsa Yahudi, bangsa Palestina. Jadi bangsa Yahudi membangun rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumah bangsa Palestina. Ya sampai sekarang bergolak terus. Jadi mereka inginnya dibagi dua Palestina, separuh Yahudi, separuh uh, punya bangsa Palestina. Dan ini nggak mungkin, nggak mungkin. Harus ada perlawanan untuk melawan Yahudi seterusnya. Karena mereka penjajah, masa kita mau apa namanya menyerahkan sesuatu pada penjajah? Nggak mungkin. Dan yang aneh ketika pemilik rumahnya melawan perampok, melawan penjajah, eh pemiliknya malah dituduh teroris. Sekarang yang kita kenal sebagai pembela Palestina yang demikian gigih mengadakan perlawanan kepada Zionis Yahudi adalah Hamas. Nah, dari kelompok Hamas, Masya Allah, Jazahumullah khair. Tapi anehnya mereka dituduh malah organisasi teroris. Loh, ini lantas ukurannya apa menyebut orang teroris itu? Yang teroris itu siapa? Kalau kita runut sejarahnya, yang teroris ya Yahudi, teroris itu. Rumahnya orang direbut, bahkan masjid yang mulia, yaitu Masjidil Aqsa, yang merupakan masjid ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah, setelah Masjid Nabawi di Masjidil Aqsa, dirampas oleh mereka. Jadi seperti itu, sejarahnya begitu. Nah kalau orang kayak gini dibela, Zionis Yahudi dibela, bahkan melecehkan orang Islam, ini orang Subhanallah. Ini perbuatan yang menyebabkan murtad keluar dari Islam. Dan permasalahan Palestina perlu diangkat terus. Selama Masjidil Aqsa masih dalam cengkraman Yahudi, selama itu pula kaum muslimin berada dalam kehinaan. Ya, terus terang saja. Selama Masjidil Aqsa berada di tangan Yahudi, kaum muslimin selama itu berada dalam kehinaan. Karena itu kita harus merapatkan barisan, bersatu padu. Ayo bagaimana caranya kita bebaskan Al-Aqsa? Bagaimana caranya? Kita berjihad semampu kita. Dengan harta, dengan tenaga, dengan jiwa, dengan doa, dengan air mata, dengan apapun yang kita mampu, yang kita mampu. Bahkan tidak sedikit di kalangan ulama yang mengatakan jihad untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain wajib atas setiap orang Islam. Semampunya. Permasalahan ini harus selalu kita angkat supaya masyarakat sadar. Ini PR kita, ini PR kita. Membebaskan Al-Aqsa. Jangan kita santai-santai aja. Kita di sini puasa ya enak-enak saja, ini tenang-tenang aman-aman saja. Di sana saudara kita dipukuli, dihina, dicaci, diboikot, diembargo, macam-macam. Dan orang Islam itu satu tubuh, yang satu sakit semuanya mengikut sakit. Kalau seandainya kita hanya mampu membantu dengan doa, bantu dengan doa, jangan sampai enggak doa. Allahumma anggidil masjid al-aqsa minal yahudil ghasibin. Ya Allah, bebaskan masjidil aqsa dari cengkeraman Yahudi yang telah merampasnya. Ini perlu diangkat terus, kita perlu dibicarakan terus. Termasuk di antara jihad membebaskan Masjidil Aqsa adalah mengangkat masalah Al-Aqsa terus, diangkat. Sehingga masyarakat sadar, ini loh PR kita, ini PR kita, wajib kita. Kemudian juga banyak saudara-saudara kita yang tertawan. Saudara kita orang Palestina, baik dari Hamas atau yang berada dalam tawanan Israel. Di penjara di sana, kita doakan. Allahumma fuqah faidah asral muslimin, ya Allah. Bebaskan saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ditawan mereka. Mereka nggak punya salah, nggak punya dosa. Ya, salah mereka ya karena mereka beriman kepada Allah. Karena mereka itu mengusir penjajah, begitu. Kemudian juga permasalahan yang berkaitan dengan eh, Masjidil Aqsa pula. Ini pertanyaan besar untuk orang Islam dan kita harus mencari jawabannya. Mengapa sih Rasulullah SAW itu ketika Isra dan Mi'raj tidak langsung berangkat dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah langsung ke langit aja ke Sidratul Muntaha? Kenapa Rasulullah kok tidak langsung berangkat dari Mekah Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha langsung? Kenapa kok mampir dulu di Masjidil Aqsa? Ada apa dengan Al-Aqsa? Ada apa? Maka jawabannya, di antara jawabannya, ini adalah pertanda orang Islam harus memperhatikan Al-Aqsa. Sehingga setiap tahun kita mengenal ada peristiwa Isra dan Mi'raj, kita selalu membicarakan Masjidil Aqsa. Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Seperti itu. Bahkan Yahudi uh, pernah juga berupaya membakar Masjidil Aqsa, dibakar oleh mereka, dibakar. Dan kemudian si pembakar ditangkap, katanya dia sakit jiwa. Ya enak aja. Padahal menurut saksi-saksi mata yang ada di sana, ketika terjadi pembakaran itu, para tentara Zionis Yahudi melarang siapapun untuk memadamkan api. Nggak boleh, dilarang. Yang bawa air mau nyemprotkan itu dilarang. Dipersulit pokoknya, dipersulit. Sehingga memang dibiarkan terbakar. Dan yang perlu kita ketahui pula kaum muslimin. Bahwa Zionis Yahudi sekarang sudah membangun uh, sebuah bangunan yang mereka sebut dengan Haikal Sulaiman. Atau Sinagog Solomon di mana mereka bangun? Mereka membangunnya di bawah Masjidil Aqsa persis di bawahnya. Jadi di bawah Masjidil Aqsa itu ada bangunan uh, yang dikenal oleh mereka disebut dengan Haikal Sulaiman, Sinagog Solomon, tempat peribadatan Yahudi sehingga eh, pondasi-pondasi Masjidil Aqsa telah mereka runtuhkan. Jadi Masjidil Aqsa sekarang sudah berdiri tanpa pondasi. Kalau ada gempa sedikit aja runtuh Masjidil Aqsa itu. Ini kisah nyata di depan mata kita, bukan dongeng, bukan cerita bohong. Semuanya jelas seperti mata dari siang bolong. Subhanallah, subhanallah. Karena itu mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kesempatan untuk berbuat nyata, membela Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa dan ini adalah jihad yang sebenar-benarnya jihad. Membela Masjidil Aqsa, memerdekakan Masjidil Aqsa dengan mengusir Yahudi dari Masjidil Aqsa. Ini jihad yang sebenar-benarnya jihad. Jihad yang syar'i. Dan orang yang berupaya untuk membebaskan Al-Aqsa uh, dengan cara yang benar, lalu dia gugur di jalan itu, dia mati syahid. Dengan mendapatkan keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid. Dengan cara yang benar tentu saja, dengan cara yang syar'i. Masjidil Aqsa. Kalau kita cerita Palestina ini panjang. Dan harapan saya mudah-mudahan umat Islam selalu mengingat-ingat masalah Al-Aqsa ini. Diingatkan terus, diingat ini PR kita, PR kita dan PR kita. Kemudian juga para ulama, para kiai, para ustadz, para mubale, para da'i. Ingatkan terus umat tentang Al-Aqsa. Ingatkan umat tentang Al-Aqsa. Apa yang kita berbuat untuk Al-Aqsa? Ya, selama Masjidil Aqsa berada dalam cengkeraman Yahudi, selama itu umat Islam terhinakan. Ya, logikanya gitu aja. Ini Yahudi, hanya cuma berapa gelintir orang saja sih. Kenapa kita kok nggak bisa ngusir mereka? Ini menunjukkan kita masih belum belum bersatu, kita masih bercerai-berai. Ya Masjidil Aqsa. Al-Aqsa, Al-Aqsa, ku rindu padamu. Al-Aqsa, Al-Aqsa, ku sayang padamu. Wahai Al-Aqsa, air matamu berderai. Wahai Al-Aqsa, kemuliaanmu terderai. Siapa pula akan membebaskanmu, wahai Al-Aqsa? Ya. Dan kita juga jangan lupa tentang di antara tanda hari kiamat. Akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan Yahudi. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sehingga orang Islam memerangi Yahudi. Perang. Sehingga Yahudi terkalahkan saat itu Lalu Yahudi bersembunyi di balik batu dan batu berbicara. Ya Abdullah, ya Muslim, ya Abdullah, ta'al. Hadal Yahud khalfi faqtulhu. Hai orang Islam, hai hamba Allah. Ini Yahudi di belakangku. Kemarilah bunuh dia. Batu berbicara. Kemudian Yahudi bersembunyi di balik pohon. Dan pohon berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, ta'al. Hadal Yahud khalfi faqtulhu. Hai orang Islam, hai hamba Allah kemarilah. Yahudi di belakangku, bunuh dia. Semua pohon bicara. Hanya satu pohon yang tidak berbicara. Illal gharpat. Fa innaha min syajaratil Yahud. Kecuali pohon gharpat. Karena dia adalah pohon Yahudi. Jadi pohon gharpat ini ketika Yahudi bersembunyi di belakangnya, dia nggak bicara. Jadi memang dia pohonnya Yahudi untuk tempat persembunyian Yahudi. Dan subhanallah sekarang ini Zionis Yahudi berusaha menggalakkan penanaman pohon horpak. Sekali lagi, ini kisah nyata, bukan dongeng. Dan mereka telah menanam pohon korkot di Palestina, telah menanam rib, e, jutaan pohon korkot, bukan ribuan, bukan ratusan ribu, jutaan pohon korkot. Artinya mereka benar-benar meyakini hadis ini, mereka sudah siap. Ketika ada perang besar dengan kaum muslimin nanti, mereka akan bersembunyi di balik pohon horkot itu. Iya. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita untuk berbuat nyata, membela Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asral muslimin. Allahumma angkidil al aqsa minal yahudil ghasibin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Ya Allah, eh, bebaskan saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ya Allah, merdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Bahkan, eh, para pendengar setia Radio Dakwah Islamnya, mohon maaf ya saya agak panjang masalah ini. Karena bagi saya ini sangat penting dan prinsip. Eh, bahkan yang merasakan gerah terhadap perbuatan Zionis Yahudi bukan hanya orang Islam. Itu semua pemeluk agama merasa gerah dengan Yahudi, dengan tingkah pola Yahudi. Bahkan sekarang ini di Palestina, kaum muslimin dengan uh, kaum Nasrani itu bersatu padu untuk melawan Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Yahudi sudah keterlaluan. Jadi memang mereka itu bangsa yang subhanallah, bangsa yang yang terhinakan, yang terkutuk, yang terlaknat. Yang bangsa mereka adalah kalau kita pakai istilah Al-Qur'an ya, mereka itu waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Mereka adalah bangsa anak cucu turunan kera dan babi. Istilah Quran itu ya. Al-Quran menyebutkan mereka pernah dikutuk menjadi kera dan menjadi babi. Dan sekarang ini adalah keturunan kera, keturunan babi. Sehingga watak mereka kayak kera, wataknya kayak babi. Dan di Quran Allah banyak bicara tentang sifat-sifat Yahudi. Pernah uh, kita pernah mengadakan uh, pembahasan tentang sifat-sifat Yahudi yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi bencana uh, yang menimpa manusia sekarang ini, bencana yang menimpa peradaban, bencana yang menimpa segala-galanya adalah keberadaan Yahudi di Palestina. Bahkan Yahudi sebenarnya tidak punya hak sedikit pun untuk tinggal di Palestina, bahkan tidak punya hak untuk tinggal uh, di bumi Allah karena mereka adalah bangsa yang sangat keterlaluan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang nyata bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan di penjuru bumi lainnya dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kita nggak mampu berbuat banyak sampai saat ini. Kita hanya mampu dengan doa, dengan air mata. Ya, kalau toh bantu paling berapa kita bantu-bantu. Ya. Tempo hari pernah ada eh, masing-masing orang satu orang itu membantu dengan satu dolar, satu orang satu dolar ya. One man, one dollar to save Palestine. Satu orang membantu satu dolar untuk membebaskan Palestina. Ya itu juga bagus. Kalau satu orang satu dolar berarti satu saya Indonesia ini 200 juta orang. Ya berarti 200 juta dolar ya lumayan dibantu untuk Palestina. Yang penting pengelolanya amanat. Ya masya Allah. Ya mohon maaf kalau agak panjang. Ini SMS yang masuk sebenarnya banyak. Tapi karena saya anggap ini masalah penting dan prinsip, saya bicara agak panjang. Dan sekarang kita lanjutkan beberapa SMS lagi. Pantul silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati Allah swt. Bagaimana Ustaz dengan ajaran penyesatan akidah yang menyusup ke dalam perguruan tinggi Mohon dakwanya Ustaz Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya Ya ajaran penyesatan akidah ya Yang menyusup ke perguruan tinggi Ya memang Memang itu Eh, kita dulu pernah mengadakan pertemuan dengan beberapa dai di Indonesia. Di antaranya ada pembicaranya itu Ustadz Hartono Ahmad Jais yang beliau juga ahli tentang kelompok-kelompok sesat yang ada di Indonesia dan beliau juga punya eh, banyak buku yang ditulis mengenai hal itu. Kata beliau, eh, rata-rata perguruan tinggi di Indonesia ini mempunyai mempunyai jaringan yang mana jaringan itu hanya mengizinkan orang-orang yang telah tercuci otaknya untuk menjadi dosen di perguruan tinggi tersebut. Ya. Jadi tidak mudah jadi dosen di sana itu nggak mudah. Kalau mau jadi dosen itu harus otaknya tercuci dulu, dicuci otaknya dulu sehingga dia mau menerima pemikiran liberal, mau menerima pemikiran sekuler, mau menerima pemikiran uh, pluralisme dan semisalnya. Jadi dosennya itu nggak gampang. Mau jadi dosen apalagi S2 dan S3 pasca sarjana itu nggak mudah jadi dosen di sana. Jadi dicuci otak dulu kalau sudah tercuci otak baru boleh masuk. Kalau coba-coba lurus Quran Sunnah ala fahmi salaf ditolak. Nggak bisa. Jadi bagaimana upaya kita? Upaya kita ya diantaranya membentengi umat, pembentengan umat ya dibentengi umat akidahnya. Kalau akidah umat ini sudah kuat terbentengi, insya Allah kalau ada ajaran sesat yang datang, otomatis mereka nolak. Ah oh, ini nggak benar, ini sesat. Jadi umat dibentengi akidahnya, dibentengi dengan akidah yang benar dari Quran, dari Sunnah, akidahnya salafus saleh. Sehingga kalau terbenteng akidahnya, ada yang baru datang ditolak. Ini nggak benar. Itu penting. Kemudian juga menyadarkan yang telah terjerumus ke dalamnya disadarkan. Diajak dialog. Ayo kita diskusi, ayo. Apa? Seperti apa keyakinanmu? Lalu diskusi dialog. Tentu ini butuh orang yang punya ilmu ya untuk me menyadarkan mereka. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah menyadarkan ribuan orang khawarij. Jadi mereka kena pemikiran khawarij. Lalu Ibnu Abbas datang kepada mereka, dialog dengan mereka, dialog. Ya, setelah dialog, hasil dialognya eh, beberapa ribu dari mereka sadar. Jadi dialog diskusi ini perlu ya, pena pembentengan akidahnya umat yang sudah tersesat, yang sudah keliru, ya diajak dialog, dia diskusi seperti itu ya dengan cara yang baik, dengan hikmah, mau itu hasanah, dengan dialog diskusi. Kecuali yang membangkang juga, ya mungkin pakai cara yang agak keras lagi, sedikit demi sedikit. Ya temuan tujuannya untuk menyadarkan, supaya sadar pada akhirnya nanti. Sebentar ya, ini maaf ya ini SMS yang masuk banyak sekali, tapi waktu kita tinggal sedikit. Ya kita pilih aja satu atau dua lagi. Padahal. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Semoga sehat-sehat selalu. Bagaimana bila ia tidak tahu pembagian atau definisi fasik, sesaat dan sesat, sesat. Sesat dan definisi murtad dari Bapak Estari Ismail Sari. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak Lestari amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa-doa Bapak juga terlimpahkan kepada kepada Bapak dan kepada semuanya. Bagaimana kalau orang nggak tahu pembagian definisi fasik, sesat, dan yang lainnya? Ya kalau nggak tahu ya belajar. Kata Rasulullah SAW, fa inna shifa al ai as sual. Obatnya orang nggak ngerti itu bertanya, belajar, belajar. Islam ini harus dipelajari. Jangan hanya kita belajar ilmu umum, uh, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Agama juga perlu belajar agama, belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang benar. Ini ilmu yang kita bawa sampai mati. Kita bawa sampai mati. Jadi kalau nggak tahu ya harus tahu, harus belajar, harus belajar. Obatnya tidak tahu adalah belajar. <clears throat> ya. Anton silakan. Assalamualaikum Ustaz, pada kajian kemarin lusa, jika seorang yang sholat pakai celana, sholatnya tidak sah. Kalau wanita menggunakan celana tapi tidak ketat, lalu pakai mukena, apakah sholatnya juga tidak sah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin saya pernah bahas ya, yang lalu bahwa orang yang pakai celana sholat nggak sah ya, laki atau perempuan sama saja. Maksudnya di sini orang laki yang pakai celana yang ketat itu loh, ketat ya sehingga terlihat auratnya karena auratnya orang laki itu baina surah warubba antara pusar sampai lutut dan kalau dia sujud pakai celana yang ketat kelihatan pantatnya kelihatan persis kelihatan bentuknya dan maaf maaf juga kemaluannya kelihatan seperti itu jadi nggak sah sholatnya karena dia belum menutup aurat sehingga kalau orang pakai celana ya celananya harus celananya harus celana yang kombor yang besar nggak ketat dan juga bajunya dikeluarkan, jangan dimasukkan. Untuk bajunya tujuannya menutupi menutupi maaf menutup, menutup pantatnya supaya nggak terbuka, nggak terlihatan. Demikian pula apalagi wanita, jelas apalagi wanita. Jadi wanita jangan pakai celana kecuali kalau di dalam ya. Kemudian mukenanya sampai di bawah terus menutupi celana itu, itu tidak masalah. Yang penting mukenanya harus panjang sampai ke bawah sehingga menutupi celana itu. Jadi seperti itu. Dan ini mohon maaf sekali lagi waktunya saya kira sudah habis. Dan ini SMS yang di layar monitor kami masih penuh banyak sekali. Dan saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Sampai sekarang kami juga masih belum tahu bagaimana solusi mengatasi SMS yang seperti ini. Eh, mudah-mudahan kalau ada masukan-masukan dari dari pendengar silahkan. Karena saya juga sebenarnya nggak tega, kasihan sudah ngirim SMS banyak kayak gini nggak dijawab. Karena waktu terbatas. Sebenarnya ada usulan bagaimana kalau pertanyaan lewat telepon, lewat telepon ya live. Tapi kadang kita berpikir itu kurang apa namanya kurang efisien. Yang ya Allah alam mudah-mudahan ada yang bisa memberikan masukan yang terbaik. Dan sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan Anda ngirim SMS ini dicatat pahala oleh Allah, tidak rugi. Dan mudah-mudahan di lain waktu bisa dijawab. Kalau orang laki bisa ketemu saya sewaktu-waktu silahkan di Masjid An-Nur tanyakan apa saja. Nah, kalau orang perempuan bisa lewat telepon. Kalau pas saya tidak ada acara silahkan. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, engkau maha mulia, maha dermawan. Engkau suka memaafkan ya Allah, maafkan kami, maafkan kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kami yang sengaja atau tidak sengaja Kesalahan yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, perbuatan dan hawa nafsu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin ya Allah sesungguhnya kami mohon kepadamu agar kami bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran agar kami mencintai orang-orang miskin ya Allah ampunilah kami sayangilah kami apabila engkau hendak menurunkan fitnah kepada suatu kaum Ya Allah, wafatkan kami sebelum kami terkena fitnah itu. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon kepadamu cintamu dan cinta siapa saja yang mencintaimu dan cinta apa saja yang mendekatkan kami kepada cintamu. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, karena kami tidak mampu membela saudara-saudara kami di belahan bumi lain ya Allah. Kami tidak mampu membantu mereka secara maksimal. Kami hanya mampu membantu dengan doa-doa dan air mata. Kami hanya mampu membantu dengan mengobarkan semangat ya Allah. Ampunilah dosa kami dan berilah kami kesempatan untuk bisa membantu mereka dengan perbuatan yang nyata. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Dan ini yang selalu kami mohon kepadamu. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima, Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatima, Kami mohon kepadamu husnul khatima, Kami mohon kepadamu ya Allah husnul khatima, akhir umur yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatima, Wa na'udzubika min su'il khatima, Wa na'udzubika min su'il khatima, Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan suil khatima. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Allahumma arzuqna ladzatan nadr ila wajhikal karim warzuqna ridhaka alladhi la tasqatu ba'dahu abada. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ya Allah, berilah kami rezeki, kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia di syurga nanti ya Allah. Berikan kepada kami ridhamu ya Allah, dan kau tidak akan murka lagi kepada kami selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa azab an nar.